Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kita ya ikhwan. Masuk pasal berikutnya tentang masalah faslun fi arkanihi wa wa jarujatihi wa adabihi wa nahwi tentang pasal penjelasan rukun-rukun ingkar mungkar mengingkari satu kemungkaran ini yang akan kita bahas tentang rukun dan syarat dan derajat dan adab masalah ingkarul mungkar yang sebelumnya terakhir adalah tentang marotib ingkarul mungkar tentang tingkatan-tingkatan takala mengingkari satu kemungkaran pertama yaitu dengan tangan manur amin kumungkaran mungkaran falyughayyir biyadihi ini tingkatan yang pertama dengan tangan langsung ketika ada kemungkaran orang minum homer langsung kita rebut dengan tangannya Kemudian yang kedua adalah kalau nggak mampu dengan lesan. Kalau nggak mampu dengan lesan dengan hatinya. Ini marotib tingkatan-tingkatan ingkarul mungkar, mengingkari suatu kemungkaran. Nah, di sini akan disebutkan tentang rukun-rukunnya. I'lam anna arkanul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar arba'atun ketahuilah bahwasanya tentang rukun-rukun perintah dalam satu kebaikan dan mencegah dari satu kemungkaran itu ada empat rukunnya ada empat yang pertama ahaduhuma ayyakunal mungkir mukallafan musliman qadiron ini yang pertama. Yaitu hendaklah orang yang mengingkari itu seorang yang mukalaf Orang yang mukalaf yang muslim dan mampu. Ini orang yang mukalaf Kapan dikatakan orang yang mukalaf Ketika dia sudah balik. Ketika dia sudah berakal Nah ini, ini dikatakan seorang yang mukallaf. Jadi ketika ingkar mungkar, dia mengingkari suatu kemungkaran, rukun yang pertama adalah seorang yang mukallaf, muslim dan dia mampu. Ini. Jadi keluar dari kata-kata mukallaf, ya. Mungkin anak kecil misalnya belum balik tujuh tahun, delapan tahun, ini, ini enggak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk di dalamnya. Kemudian juga keluar dari kata-kata qadir, ya, ada kemampuan. Maka kalau enggak mampu, nah ini keluar dari rukun tersebut. Sehingga yang pertama mukallaf muslim dan qadir. Wa hada syaratun lil wujubil ingkar. Dan ini adalah enam syarat adanya wajibnya ingkarul mungkar. Fa inna sabiyya al-mumayyiz maka sungguhnya seorang anak kecil yang dia mumayyiz. Nam, yang mumayyiz. Belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Karena mungkin iq cerdas ya sehingga bisa membedakan ini baik ini jelek. Nam, dia bisa ingkari suatu kemungkaran tersebut, dia bisa. Maka baginya lahu ingkarul mungkar. Baginya juga ingkarul mungkar hisabu ala dalik dan diberi pahala bagi orang tersebut bagi sabi al muayis, lakin la yajibu alaihi akan tak tidak wajib baginya nah ini seorang yang sabi al muayis, anak kecil dia sudah bisa membedakan ini hak ini batil ini jelek ini baik Berbeda dengan kita. Kita sudah mukalaf, sudah mampu, ya. Sudah kena taklif, kena pembebanan syariat, man ra'a minkum di antara siapa saja di antara kita semuanya melihat satu kemungkaran, maka kewajiban kita adalah mengingkarinya. Nah ini. Ketika mumayyiz seorang anak kecil ya mungkin 7 tahun, 8 tahun. Di sini kata beliau la yajib, tidak wajib nam untuk mengingkari dan seandainya dia mengingkari maka yusabu ala dalik diberi pahala sobiter tersebut ini ini yang pertama wa amma adalatul mungkir adapun keadilan seorang yang mengingkari tentang kesalehan orang yang mungkin mengingkari nam fa'tabaroha kaumun sebagian kaum sebagian nam manusia dari kalangan para ulama mereka menganggap harus orang yang soleh, orang yang adil ketika ingkarul mungkar ini Pak Tabar meng menganggap ya akan dianggap berarti kalau bukan orang yang soleh bukan orang yang adil orang yang fasik orang yang kafir dan sebagainya orang yang ahlul bid'ah maka tidak dianggap Nah, waqalu dan mereka mengatakan laisa lil fasik an yahtasib. Tidak ada bagi seorang yang fasik nam harapan untuk dia mengingkari. Nam enggak apa kena suatu kewajiban karena dia orang fasik tersendiri bagaimana mau mengingkari kefasikan tersebut. Jadi ringkasnya orang yang mengingkari suatu kemungkaran nam adalah orang yang memang dia orang yang baik. Nam karena bagaimana dia mau mengingkari kemungkaran, dia sendiri berbuat suatu kefasikan. Nah ini, ini sebagian kaum menganggap demikian. Apa alasannya? Karena dalam satu ayat fa ma istadallu biqauli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah. Mereka beristidlal dengan satu ayat Nam atak nas Apakah kalian memerintahkan pada manusia satu kebaikan? Watansawan angfusakum padahal diri anda, wahai Nam diri, diri kalian lupa terhadap diri kalian. Kalian mau perintah satu kebaikan, tapi diri kalian malah berbuat suatu kejahatan. Dan ini istidlal sebagian ulama, sebagai kaum walaysa salahum fi dalika hujah. maka kata mualif dan bagi mereka nam ketika mengungkapkan hadis hadil dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujah enam tidak kuat untuk dijadikan ayat ini sebagai hujah nah ini wastarata qamun qanal munkir ma'dunan fihi min jihatil imam aw al wali dan sebagian kaum nah sebagian manusia sebagian manusia mereka mensyaratkan ketika adanya suatu kemungkaran itu harus dengan izin yakni para imam para ulatul umur para pemimpin nah ini harus ada izin dari imam seorang khalifah seorang pemimpin walam lil ahadi ra'iyah hisbah dan mereka tidak memperkenankan seorang pun ya masyarakat rakyat hizbah rakyat umum nam ra'iyatil hizbah rakyat umum manusia secara keumumannya maka menurut mereka sebagian kaum mereka nggak bisa nam mereka kami mengizinkan untuk ingkarul mungkar harus ada izin dari seorang imam atau wali gubernur misalnya atau seorang pak lurah pemerintah nah ini maka kata beliau wahada fasidun maka ini adalah satu kerusakan satu ke kerusakan li'anal ayah wal akhbar amatun tadulu ala anna kulla man ra'a munkaran fasakata anhu asu. Pendapat ini itu adalah fasid rusak adanya satu kemungkaran harus adanya izin pemerintah, izin seorang imam, izin seorang wali. Maka ini adalah satu kerusakan. Kenapa? Karena ayat dan khabar-khabar hadis Rasulullah SAW secara umum itu adalah menunjukkan bahwa setiap siapa saja yang dia melihat suatu kemungkaran kemudian dia diam fasa kata anhu dia diam dari kemungkaran tersebut asal berarti dia sungguh bermaksiat kepada Allah nah khabar datang kepada kita hadis Abu Musa al-As'ari man ra'a minkum mungkaran falyughayyir barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di antara kalian apa perintah beliau? Fal yuhajir. Rubahlah. Ini perintah Nabi. Gak usah menunggu seorang imam, gak usah menunggu seorang wali. Nah, ini. Nah, ini perintah beliau untuk mengingkari umum. bi mil imam tahakum. Dan pengkhususkan. Enam. Dengan adanya idin seorang imam itu adalah bentuknya tahakum artinya kepengaturan hukum ketika adanya suatu masyarakat ya misalnya di sini ada apa di negeri kita di desa-desa kita enam ada tempat bar bar ya tempat-tempat judi-judi atau pelacuran dan sebagainya enam makin adalah untuk menghancurkan, untuk membasmi, huskan tempat-tempat tersebut? Siapa yang bertugas? Apakah kita? Nah, ini taksis, pengkhususan. Dan izin imam itu hakum. Adanya kepengaturan yang memang ini adalah apa kewajiban seorang wilatul umur. Nah, kewajiban wilatul umur pemerintah untuk mungkin menghanguskan apa menghancurkan tempat-tempat tersebut. ataupun kewajiban kita sebatas mengingkari. Enam, kalau bisa dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lesanya nggak bisa dengan hatinya. Nah ini, ini takhsisu bi'il imam tahakum. Wa minal ajmi arna rawafid. Dan diantara keanehan yang sangat dari kalangan rawafid, syiah rafidah. Enam, zadu ala hada faqalu bahwasanya mereka menambahkan terhadap ingkar munkar tersebut mereka mengatakan la yazusul amru bil ma'ruf tidak boleh adanya perintah kepada satu kebaikan dan juga apa mencegah satu kemungkaran malam yahruj al imam al maksum selama imam maksum belum keluar nah ini ini anggapan Syiah Raf, Rafidah, Rawafid. Jadi harus menunggu seorang imam yang maksum. Sekarang belum ada kata kata mereka. Wa haula yahassu ratbatin man yatakallamu. Mereka adalah enam tingkatan manusia yang paling terjelek. Pendapat mereka yang paling terjelek di antara pendapat-pendapat yang ada di atas tadi. Mereka paling ter terjelek. Nah ini, lakin jawabuhum ayyuqalahum. Akan tetapi jawaban untuk mereka ayyuqalahum katakan kepada mereka idza ja'u ilal qadi talibin hukukahum nusratukum amrun bil ma'ruf apabila mereka datang kepada seorang qadi 6 bagaimana mereka seandainya mereka datang kepada seorang qadi talibin dalam rangka menuntut hak-hak mereka yang sudah jelas. Nam Mereka tertolimi. Nusratukum amru bil ma'ruf. Pertolongan kalian. Adanya perintah untuk dalam satu kebaikan. Wastikhraju hukukikum. Dan mengeluarkan hak-hak kalian dari tangan orang-orang yang mandalamakum nahyunal mungkar Orang yang apa? <clears throat> tangannya berbuat dolim pada kalian satu pencegahan satu kemungkaran walam yuci zamanu dalikal imam di lam yahrus ba'da nah ini dan tidak ada dan belum datang zaman datanya seorang imam karena memang belum keluar apa kemudian apa terus tidak diberikan hak hak mereka apakah kemudian pertolongan untuk mereka tidak di apa di di <clears throat> diberikan kepada mereka tentunya tidak tentunya harus memberikan kepada hak kepada mereka tak kala mereka berbuat suatu kedoliman mereka tertolimi mereka teraniaya mungkin hartanya mungkin jiwanya datang kepada mereka minta bantuan tentunya harus ditolong nah ini gak usah menunggu al imam maksum datang pada mereka Taib. Mungkin ini singkat ya yang kita baca. Adapun bawahnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa alam bisawab ilahuna